Buah dari muraqabah banyak dan luar biasa berharga dan penting serta menguntungkan bagi kita. Apa saja buah dari muraqabah? Pertama, At-ta'addub ma'allahi tabaraka wa ta'ala Orang yang muraqabah Punya sifat muraqabah Punya sifat Selalu merasa diawasi oleh Allah Dia akan Bermuamalah dengan Allah Dengan penuh adab Dengan penuh adab adab yang baik kepada Allah Azza wa Jalla Seorang hamba bila merasa selalu diawasi oleh Allah Dia akan melakukan sebaik-baik adab Baik ketika melakukan aktivitas ataupun ketika diam Karena dia yakin Allah selalu melihatnya mendengarnya dan mengawasinya berkata Imam Ibn Qayyim rahimahullahu taala dalam kitab Madarijus Salikin juz yang kedua kata beliau adab seorang yang muraqabah kepada Allah ada tiga jenis Pertama siyanatu muamalatihi ayyashubaha binaqisatin. Pertama dia akan menjaga muamalah kepada Allah ketika beribadah. Ketika melaksanakan perintah. Jangan sampai ada kesalahan, ada kekurangan semaksimal yang dia bisa walaupun setelah diupayakan maksimal pasti selalu merasa kurang lalu timbul khawatir takut takut ibadah yang baru saja dilakukannya itu karena ada kekurangan khawatir ditolak ini yang Allah tegas dalam Al-Quran Alladzina yu'tuna ma'atau wa qulubuhum wajilah orang-orang yang sudah melakukan amal-amal ibadah yang sudah mereka lakukan tapi hati mereka takut takut ditolak takut tidak diterima karena adanya kekurangan perlu sudah maksimal tapi itulah muamalah orang yang selalu merasa diawasi oleh Allah itu yang pertama Kedua, siyanata qalbihi ayyaltafita ila ghairih. Dia akan menjaga hatinya. Jangan sampai hatinya berpaling kepada selain Allah. Ini yang kedua. Ketiga, tu iradatihi ay an tata'allaqa bima yamkutuhu alaih. Dia akan menjaga kehendak keinginan hatinya jangan sampai menginginkan menghendaki sesuatu yang membuat Allah murka keinginan untuk berbuat dosa keinginan untuk berbuat maksiat dan seterusnya ini tiga muamalah terbaik kepada Allah yaitu pertama ketika ibadah jangan sampai ada kekurangan kedua menjaga hati jangan sampai melirik atau berpaling kepada yang lain yang ketiga menjaga kehendaknya niatnya hatinya jangan sampai mengundang apa yang Allah murkai lalu berkata al Qushayri dalam kitab Ar-Risalah menukil pendapat seorang nama Ibrahim Al-Khawas Al-Mura'atu turithul muraqabah wal muraqabah turithu al sirri wal alaniyah lillahi ta'ala menjaga memelihara muamalah dengan Allah melahirkan muraqabah dan muraqabah membuahkan keikhlasan bersikap baik ketika menyendiri ataupun ketika berada di tengah orang banyak baik aspek batinnya ataupun aspek lahirnya berkata penyusun kitab Hilyatul Aulia, Asra'ul asya' lil qalbi wa inkisaran lahu Zikru ittila'illahi bita'zimillah Pelajaran yang paling cepat masuk ke dalam hati Dan yang paling menyentuh hati adalah Selalu menyadari, mengingat pengawasan Allah terhadap dirinya Begitu diingatkan Allah tahu loh, Allah melihat loh termasuk isi hati kita itu lebih cepat efeknya sentuhannya ke dalam jiwa oleh karena itu berkata Al-Ghazali rahimahullah dalam kitab Ihya Ulumuddin ketika menukil pendapat sebagian ulama bima yasta'inu ar-rajulu ala ghaddi basarihi mahthurat dengan cara bagaimana seseorang bisa terbantu untuk menundukkan pandangan dari hal-hal yang diharamkan kan kita susah ya kita tahu wajib tundukkan pandangannya baik kepada objek langsung atau sekedar lewat video dan foto Kullil mu'minin yaghuddu min absarihim Kullil mu'minat yaghuddna min absarihin An-Nur 30-31 untuk pria dan wanita Tahu kita haram melanggar ayat ini Tapi susah Bagaimana agar mudah Maka ditanyakan Bima yasta'inur rajul ala ghaddi basarihi anil mahdurat Anil mahdurat dengan cara bagaimana seseorang bisa menjaga pandangannya dari hal yang Allah haramkan dijawab biilmihi anna ru'yatullahi ta'ala sabiqatun ala nadharihi dhalikal mahdur dengan mengetahui bahwa penglihatan Allah kepada kamu mendahului penglihatan kamu kepada objek yang Allah haramkan untuk dilihat. Ketika kita melihat Allah lebih tahu sebelumnya. Dan Allah sudah menyiapkan sanksi kontan dan tertunda. Ada sanksi kontan ketika seseorang melihat hal yang Allah haramkan berupa apa? Banyak keresahan, kegelisahan, dicabutnya hidayah, kemalasan beribadah, lebih semangat lagi untuk melakukan maksiat-maksiat itu yang kontan di dunia. Belum yang tertunda di akhirat kalau dia tidak bertaubat. Maka Al-Qusairi menyatakan faida raqabna Allah fa inna dzalika yujibu syanata adh-dhahir wal batin نصون الظاهر بحفظ الحركات الظاهرة ونصون الباطن بحفظ الخواطر والإرادة والحركة الباطنة فلا يكون في القلب معارضة لأمر الله أو خبره أو قضاه أو قدره كما يتجرد الباطن من كل الشهوة وإرادة تعارض أمره ومن كل إرادة تعارض إرادته ومن كل شبهة تعارض خبره ومن كل محبة تزاحم محبته محبته فهذه حقة القلب السليم الذي لا ينجو إلا من أتى الله به يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم <clears throat> Bila kita merasa diawasi oleh Allah Hal itu akan melahirkan penjagaan terhadap aspek batin ataupun aspek lahir Kita akan menjaga batin kita, menjaga lahir kita Karena menyadari sedang diawasi oleh Allah Kita akan menjaga aspek zahir kita dengan cara mewaspadai seluruh gerakan dohir kita jangan sampai terjerumus ke dalam yang membuat murka Allah menjaga batin kita pikiran, kehendak, niat dan seterusnya jangan sampai tercampuri oleh sesuatu yang membuat Allah murka maka di dalam hati orang yang muraqabah tidak ada keinginan sedikit pun untuk menentang perintah Allah atau mengingkari informasi dari Allah atau membenci takdir dan ketetapan dari Allah itu pikirannya sementara hatinya tidak ada syahwat dalam arti menginginkan sesuatu yang bertolak belakang dengan keinginan Allah tidak ada kehendak yang menghendaki sesuatu yang bertolak belakang dengan kehendak Allah tidak ada syubhat yang bertolak belakang dengan informasi dari Allah tidak ada kecintaan kepada sesuatu yang Allah haramkan kita untuk mencintainya Allah mengharamkan beberapa perkara baik orang ataupun tempat apalagi perbuatan kepada kita haram mencintai orang-orang yang Allah benci orang kafir, orang musyrik haram mencintai perbuatan-perbuatan yang Allah benci perbuatan syirik, kufur, bid'ah, maksiat dan haram mencintai tempat-tempat yang Allah benci seperti tempat-tempat maksiat Inilah hakikat dari hati yang selamat Yang tak ada seorang pun bisa selamat di akhirat Kecuali orang yang datang kepada Allah dengan membawa hati yang selamat Sebagaimana firman Allah dalam surah Asy-Syu'ara 88 dan 89 Yauma la yanfa'u malun illa man atallaha biqalbin salim pada hari kiamat nanti nggak ada manfaatnya harta ataupun anak-anak kecuali orang yang datang kepada Allah dengan membawa kalbun salim atau hati yang selamat maksud hati yang selamat itu hati yang selalu merasa diawasi oleh Allah sehingga nggak ada dalam hati ini sesuatu yang bisa mengundang murka Allah subhanahu wa taala. Berkata Al-Qusairi melanjutkan penjelasan barusan man raqaballaha ta'ala fi khawatirihi asamahullahu ta'ala fi jawarihi Siapa orang yang merasa diawasi oleh Allah aspek batinnya Isinya, hatinya diawasi oleh Allah Isi fikirannya diawasi oleh Allah termasuk niat dalam melakukan ibadah diawasi oleh Allah siapa yang meyakini hal itu Allah akan jaga aspek zohirnya Allah akan jaga apa yang dilakukan oleh anggota badan zohirnya dari semua yang Allah Azza wa Jalla haramkan untuk kita. Ada orang para ubad dan arifun. Ubad itu artinya para ahli ibadah. Arifun itu para ulama. Mereka ijma, sepakat bahwa merasa diawasi oleh Allah dari aspek batin aspek batinnya diawasi oleh Allah karena Allah tahu bahwa Allah itu Ali membidati sudur. Allah itu mengetahui isi hati. Wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuhu. Kami tahu apa yang dibisikkan oleh hati-hati manusia. Lahir muraqabah merasa diawasi aspek batinnya oleh Allah, maka hal ini menjadi penyebab orang itu akan memelihara gerakan anggota badannya Sampai mereka menyatakan faman raqaballah fi sirrihi hafizahullahu fi harakatihi fi sirrihi wa alaniyatihi. Siapa orang yang merasa diawasi oleh Allah tentang aspek batinnya, maka Allah akan memelihara anggota-anggota badannya baik ketika menyendiri ataupun ketika berada di tengah orang banyak. Allah akan kasih hidayah agar ketika menyendiri pun dia tidak neko-neko, tidak macam-macam merasa nggak ada yang melihat, bebas berbuat dosa dan maksiat tidak. Orang nggak lihat tapi Allah lihat. Manusia lain tidak bisa menyaksikan tapi ada para malaikat yang melihat dan mencatat. Akhirnya dia menjaga sikapnya walaupun ketika menyendiri sesuatu yang sudah dimaklumi bahwa prinsip atau apa ya penyebab lahirnya teori-teori ilmiah dan amalan-amalan ikhtiariyah itu berasal dari pikiran Pikiran melahirkan konsep Konsep ini melahirkan keinginan atau kehendak Kehendak ini melahirkan amalan Kalau amalan itu terus diulang-ulang Jadilah kebiasaan Apakah kebiasaan ini buruk atau baik? Sangat tergantung dari keinginan yang melahirkan amalan yang dibiasakan itu sedangkan keinginan itu bergantung kepada cara berpikir dia dan cara berpikir dia sangat ditentukan oleh kondisi hati apakah hatinya merasa diawasi oleh Allah ataukah tidak dari sinilah maka kemaslahatan seluruh proses yang tadi diterangkan sangat bergantung kepada apakah dia punya sifat muraqabah atau tidak merasa diawasi oleh Allah oleh Allah atau tidak kalau hatinya merasa diawasi oleh Allah dia akan berpikir positif berpikir yang baik-baik berpikir sesuai dengan rambu-rambu syariat Lalu pola fikir ini, konsep berfikir ini melahirkan kehendak, keinginan. Keinginannya pasti baik. Karena lahir dari pola fikir yang baik, pola fikir yang baik lahir dari muraqabah tadi. Kehendak yang baik melahirkan amalan yang baik. Amalan yang baik bila diulang terus-terusan menjadi kebiasaan yang baik. Baik buruknya kebiasaan bermula dari baik buruknya hati. Dan baik buruknya hati salah satunya ditentukan oleh seberapa besar kadar muraqabah dalam hatinya. Seberapa sadar dia merasa diawasi oleh Allah hatinya. Inilah yang dimaksud dengan hadis ala inna fil jasadi mudghah fa idza salahal jasadu kulluhu wa idha fasadat fasadal jasadu kulluhu ala wahyal qalb ingat dalam tubuh manusia ada segumpal daging bila segumpal daging ini baik maka seluruh amal yang dilakukan oleh anggota badannya baik pula bila buruk buruk pula ingat segumpal daging ini hati hatinya baik melahirkan teori pola pikir yang baik Pola fikir yang baik melahirkan kehendak yang baik untuk melakukan amal yang baik. Kehendak yang baik lalu melahirkan amalan yang baik. Amalan baik ini dilakukan berulang terus-menerus jadi kebiasaan. Baik buruknya kebiasaan sangat ditentukan oleh kondisi hati manusia. Coba perhatikan umpamanya orang ketika sedang saum Penyebab utama orang menjaga saumnya adalah muraqabah Merasa diawasi oleh Allah Kalau nggak ada muraqabah Dia bisa batal di belakang orang Gak ada orang yang tahu, gak ada orang yang lihat Kita berada di kamar sendirian Di kamar kita ada makanan, ada minuman Dikunci, coba Kalau tidak ada murokobah Kita bisa makan, minum Gak ada orang yang lihat Setelah itu keluar lagi dari kamar Pura-pura lemes lagi Kan bisa Kenapa kita tidak lakukan itu? Ketika menyendiri, kenapa kita tidak minum? Kenapa tidak kita tidak makan ketika saum? Penentunya adalah muraqabah. Walaupun nggak ada orang yang lihat, Allah menyaksikan. Para malaikat mencatatkan. Karena itulah kita menjaga diri dari makan dan minum selama saum walaupun tidak ada orang yang melihat. Walaupun saum ini adalah ibadah yang dibarengi dengan murokobah yang sifatnya sementara. Kenapa? Karena banyak orang di luar saum menjerumuskan diri kembali ke dalam dosa dan maksiat ketika saum mau gibah aduh saum takut rusak eh. pahala saumnya nanti ajalah habis taraweh kitanya gosip biar saum tidak biar saum kita tidak rusak kan gitu ya seolah-olah Sifat muraqabahnya itu hanya membarengi dirinya selama saum begitu buka sudah. Atau selama Ramadan ribut, aduh saya kalau nggak Ramadan saya hajar kamu nanti awas Syawal loh. Kan gitu ya? Nah, walaupun rata-rata muraqabah yang dimiliki oleh orang selama saum atau selama Ramadan itu bersifat sementara tapi itu momen latihan membiasakan muraqabah dalam waktu tertentu dari perkara-perkara tertentu perkara tertentu yang harus dijaga selama som cuma tiga makan minum syahwat sudah padahal makan minum dan syahwat itu sesuatu yang halal kalau di luar Ramadan kalau tidak sedang saum halal bahkan melampiaskan syahwat ibadah kalau ke istri sendiri ada pahala yang halal bahkan yang ibadah tahan dulu nih sementara kalau yang halal ditahan dulu sementara, apalagi yang haram. Seperti gibah, seperti dusta, seperti fitnah, seperti dosa-dosa yang lain, lebih wajib lagi dijauhi. Maka kalau sudah terlatih untuk menjauhi maksiat atau menjauhi perkara yang terlarang, padahal yang terlarang tadi mubah awalnya tapi selama siang haram nanti setelah maghrib halal lagi makan minum syahwat boleh lagi sementara kok dipupuk sifat muraqabah di sana diharapkan 13 jam lebih kita menjaga muraqabah di luar 13 jam ini muraqabah ini lengket dalam hati kita Sebulan seRamadan kita dipupuk sifat muraqabah diharapkan di luar Ramadan sifat muraqabah ini sudah mendarah daging dalam diri kita. Maka di luar Ramadan pun kita tidak hanya menjauhi yang mubah apalagi yang haram. Tidak hanya menjaga diri di siang hari saja tapi juga di malam hari. Tidak hanya menjaga diri aspek lahir saja, tapi juga aspek batin kita. Inilah hakikat dari muraqabah. Maka berkata muallif hafizahullahu taala ketika menerangkan tentang hal ini, kata beliau, "Wangdur ila hali katsirin minna ma'siyam." فإنه يراقب الله مراقبة لو جعلها في كل أهواله وأعماله فإنه يكون بذلك محفوظا بإذن الله ويكون له سلطان عظيم على هذه النفس حتى يصير ذلك عادة وسجية له لكن العبد إنما يراقب ربه في بعض الأعمال وفي بعض الأحوال ويغفل عنه في أحوال وأعمال أخرى فتجد الواحد منا عند فطره يراء يرقب الأذان أو غروب الشام فلا يأكل حتى هذه التمرة ولا يشرب شربة ولا يشرب شربة ماء حتى تغرب الشمس ولكنه بعد أن يفطر ربما ينظر إلى الحرام ويسمع إلى الحرام بل ربما أفطر على الحرام وهذا تناقض يجب على الأبد أن يعالجه وأن يراجع نفسه وأن يراقب ربه في جميع أحواله فإذا وجدت هذه المراقبة انتظمت أحوال العبد وكانت تربيته كاملة وهذه حقيقة التربية Perhatikan kebanyakan dari kita ketika saum. Seorang yang saum merasa diawasi oleh Allah. Seperti tadi, walaupun sendiri kita nggak makan nggak minum. Kenapa? Karena tahu Allah mengawasi kita batal saum kita seandainya muraqabah seperti ini dijadikan di setiap keadaan setiap amal sehingga terpelihara sehingga sikap muraqabah ini menjadi penguasa agung terhadap jiwa kita sehingga menjadi adat kebiasaan dan karakter maka itu pasti akan bagus Sane sikap orang-orang di luar saum seperti sikap dia ketika saum maka bagus. Dan filosofi saum seperti tadi melatih menjauhi hal yang mubah sementara waktu. Tiga belas setengah jam kalau umpamanya dari setengah lima subuh sampai jam enam maghrib 13 jam 13 jam kita dilatih menjauhi hal yang mubah apa konsekuensinya kalau yang mubah saja wajib dijauhi hanya di 13 jam ini yang haram harus lebih dijauhi di 13 jam ini dan lebih di, dan tetap dijauhi di luar 13 jam ini karena haram kalau yang mubah mah setelah belas setengah jam berlalu boleh dilanggar lagi boleh makan lagi minum lagi hubungan suami istri lagi boleh tapi yang haram baik saum ataupun di luar saum tetap wajib dijauhi itu filosofi dari saum nah seandainya sifat muraqabah ketika saum diterapkan di setiap keadaan walaupun di luar saum di setiap amalan bukan hanya amalan saum maka ini akan menjadi kebiasaan yang sangat bagus akan tetapi para hamba hanya merasa diawasi di sebagian amal dan di sebagian keadaan seperti tadi ketika saum dia menjaga diri setelah berbuka dia merasa bebas Ketika bulan Ramadan dia memelihara diri di luar Ramadan kembali lagi seperti sedia kala. Seolah-olah di luar Ramadan itu tidak diawasi. Seandainya ini ya bisa tetap terjaga niscaya orang tersebut menjadi orang yang sempurna untuk ukuran manusia dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala. Tapi sayang kata dia, yaghfulu anhu fi ahwalin wa amalin ukhra. Kebanyakan manusia lalai di keadaan lain dan amalan lain. Maka kita dapati ketika menjelang berbuka sebelum maghrib dia tetap menjaga diri menunggu azan menunggu matahari terbenam selama itu dia tidak makan, tidak minum, tidak melakukan dosa. Tapi begitu maghrib tiba, maka seusai berbuka dia kembali melihat yang haram, mendengar yang haram, kadang-kadang berbuka dengan yang haram. Salah satunya begitu adhan telur dong ces gitu kan bukannya itu dengan <laughs> rokok kemudian dia kembali kepada kondisi seperti dia sebelum saum dia bilang wahada tanakul yajibu alal abi ayu alijahu Sikap kontradiksi sebenarnya wajib untuk diobati oleh setiap hamba. Wa ayyu roji nafsuhu adalah introspeksi. Gimana cara introspeksinya? Ingat. Kenapa selama saum kita menjaga diri? Karena diawasi oleh Allah. Pegang itu. Setelah beres saum tetap pengawasan Allah kepada kita tidak lepas tetap Allah mengawasi melihat kita dan para malaikat yang Allah tugaskan pun mencatat seluruh amal kita id yatalaqqal mutalaqqiyan anil yamin wa anil shimali qa'id ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid ingat selalu ada dua malaikat yang menempel di kanan dan di kiri ada satupun kata yang terucap dari mulut kecuali di sampingnya ada rokib dan ada atid kanan rokib kiri atid depan belakang ada malaikat muhafadha ada malaikat penjaga lahu muaqibatun min baini yadayhi wa min khalfihi yahfadunahu min amrillah bagi setiap orang ada malaikat penjaga di depannya dan juga di belakangnya mereka menjaga orang ini atas perintah Allah apa yang dijaga Yahfadu itu bermakna dua menjaga dan memelihara apa yang dijaga dan dipelihara baik keselamatan dia dari perkara keburukan yang belum Allah takdirkan termasuk dijaga dan dipelihara amalan dan ucapannya dalam bentuk dicatat Makanya di ayat yang berikutnya Allah menyatakan wa qala qarinuhu hadza ma ladayya atid. Berkatalah sang qarin Korin ini malaikat penjaga yang mencatat, melihat dan kelak akan menjadi saksi. Hada maladaya atid. Ini nih hasil catatanku untuk orang ini. Tidak terhapus begitu saja tapi hmm, ada failnya tuh. Ada datanya, ada buktinya yang menjadi bahan pertanggungjawaban bagi orang tersebut atas seluruh amal-amal yang dilakukannya. Berdasarkan hal itulah kita bisa melihat bagaimana efek dari muraqabah terhadap muamalah. Buah dari muraqabah lahirnya muamalah yang baik kepada Allah pasti juga kepada sama manusia karena apa muamalah kita kepada sama manusia bagian dari muamalah kita kepada Allah kenapa kita harus tolong menolong dengan sama manusia mau kenal mau tidak wajib tolong menolong karena Allah yang perintahkan wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa maka tolong menolong kita dengan sama manusia karena perintah Allah melaksanakan perintah Allah dan ini muamalah kita dengan Allah muamalah kita dengan sama manusia bagian dari muamalah kita kepada Allah kalau kita saling mendolimi, mencelakai, cuek berarti muamalah kita kepada Allah buruk Allah perintahkan ta'awun kita nggak laksanakan berarti muamalah kita dengan Allah buruk jadi buruknya muamalah kita dengan sama manusia menjadi bukti buruknya muamalah kita kepada Allah Azza wa Lihat bagaimana efek muraqabah terhadap muamalah. Maka ada banyak kutipan dari para ulama tentang masalah ini. Di antaranya disebutkan oleh Imam Ibn Qayyim dalam kitab Madarijus Sarikin. Famuraqabatul haqqi ta'ala hiyal mujibatu likulli salahin wa khairin ajilin wa ajilin wa ajilin famuraqabatul haqqi tujibu islahan nafsi walutfa bil khalqi merasa diawasi oleh Allah tabaraka wa taala akan melahirkan berbagai macam kebaikan baik yang segera ataupun yang tertunda karena apa? karena muraqabah merasa diawasi oleh Allah melahirkan kemaslahatan bagi hati dan kelemah lembutan sikap kepada sesama manusia. Itu kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala. Berkata Sulaiman At-Taimi rahimahullah, "Inna ar-rajula la yudhnibu adh-dhanba fayusbihu 'alayhi madallatuhu." Seseorang melakukan satu dosa Kemudian apa yang terjadi? Maka lahir kelezatan kesenangan ketika melakukan dosa ini. Apa akibatnya? Akibatnya dia bersenang-senang di atas penderitaan orang lain. Setiap dosa melahirkan penderitaan bagi pihak tertentu apapun bentuk dosa itu umpamanya dia menghina mencela dia senang melihat orang yang dihina mencela itu nangis sedih dia senang tapi bagi orang yang dihinanya apa penderitaan dia bersenang-senang di atas penderitaan orang ini nipu dia senang berhasil nipunya ada korban yang sedih menderita karenanya berjudi umpamanya dia menang ada yang sedih karena dengan kemenangannya itu orang yang kalahnya dan seterusnya semua dosa melahirkan kesenangan atas diri tapi sekaligus melahirkan penderitaan bagi pihak lainnya lalu lahirlah banyak keburukan dari penderitaan orang lahir benci, lahir dengki, lahir iri, lahir memusuhi, lahir perpecahan, lahir laknat, lahir doa-doa keburukan. Eh seperti itu tuh. Keburukannya itu memiliki efek domino yang tak terbatas. Karena itu wanti-wanti sebagaimana juga diterangkan dalam satu ungkapan yang masih disebutkan oleh Sulaiman At-Taimi dinukil oleh Imam Al-Khatib Al-Baghdadi dalam kitab Tarikh Baghdad dan juga oleh Imam Ibn Asyakir dalam kitab Tarikhnya inna ahadan la yusirru munkaran illa zahara fi falatati lisanihi wa safahati wa tawali nadharih Apabila ada seseorang yang tidak merahasiakan kemungkarannya Dia melakukan kemungkaran secara terang-terangan Kemungkarannya itu akan terungkap melalui lisannya, ekspresi wajahnya Dan nyinyirnya pandangan dia kepada orang lain. Jadi kalau umpamanya seseorang punya rasa benci aja kepada orang lain, nah ini kemungkaran. Haram membenci sama muslim. Kebencian ini akan terungkap lewat lisan. Lisannya mencela, menghina, memfitnah, menzalimi. Ekspresi wajahnya juga begitu pandangan matanya ketika melihat orang yang dibencinya mengobarkan api kebencian, kedengkian dan kezaliman. Itu akan terlihat. Ada efeknya, ada efek. Orang yang mendengar cacian dia tidak nyaman, walaupun bukan ditujukan kepada dirinya. Coba kita melihat ada orang memarahi menghina orang lain di hadapan kita bukan ke kita ke orang lain tapi kita mendengar ada efek ke kita ada Gak nyaman kita walaupun hinaan celaan itu bukan ke kita ke orang lain tapi kita mendengar aduh gak enak lagi makan enak hilang selera, makan gitu ya lagi kerja dengar orang itu jadi hilang konsentrasi kan begitu lagi baca fokus mendengar omongan hinaan gitu terganggu efek buruknya terasa walaupun bukan oleh korban tapi oleh makhluk lain yang bukan menjadi korban jangankan hinaan melihat orang lain menatap orang lain lagi dengan tatapan yang sinis kita melihat nggak nyaman atau ekspresinya nyinyir bukan ke kita ke orang tapi kita melihat kita juga tidak nyaman menyebarlah kemungkaran ini viral ya bersifat seperti virus menyebar ke setiap orang-orang yang dekat di sana berkata Abu Hazim rahimahullahu taala kata beliau لا يحسن عبد فيما بينه وبين الله تعالى إلا أحسن الله فيما بينه وبين العباد ولا يعور فيما بينه وبين الله إلا عور الله فيما بينه وبين العباد ولمصانة إليك وإذا أفسدت ما بينك وبينه Sana'atka al-wujuh kulluhu Kata Abu Hazim Tidaklah seorang hamba Memperbaiki Hubungan dia dengan Allah Kecuali Allah akan memperbaiki hubungan dia dengan sama manusia Salah satu motivator untuk memperbaiki hubungan kita dengan Allah sifat muraqabah merasa diawasi maka ketika beribadah kita sungguh-sungguh ketika bermuamalah kita semaksimal yang kita bisa ketika ada keinginan untuk berbuat dosa cepat-cepat dialihkan tobat karena tahu Allah mengawasi melihat pokoknya karena muraqabah dia mencoba memperbaiki hubungan dia dengan Allah Siapa yang demikian Allah akan perbaiki hubungan dia dengan sama manusia Setelah kita untuk memperoleh masalah sosial hubungan kita dengan tetangga, dengan sahabat, dengan atasan, dengan bawahan, bahkan dengan anggota keluarga, suami, istri, orang tua dengan ayah, adik dengan kakak, paman dengan keponakan, ada yang akan rusak di sana. Sebagai balasan atas perbuatan dia yang membiarkan rusaknya hubungan dia dengan Allah, Allah akan rusak hubungan dia dengan sama manusia karena hati manusia kan semuanya Allah yang atur tuh Allah akan kondisikan hati seseorang untuk benci ke kita, kesal ke kita, akhirnya teraplikasi dalam sikap membuat kita tidak nyaman. Makanya para ulama zaman dahulu seperti yang sudah kita ungkit kalau ya aku terjerumus ke dalam maksiat efek maksiatku terlihat pada durhakanya sang istri atau menentangnya sang anak atau tidak taatnya hamba sahaya kepadaku itu tuh efek maksiat makanya berkata Syaikhul Utsaimin rahimahullah dalam kitab Syarah Riyadus Salim ketika membahas bab takwa, salah satu di antara ayat yang dinukil oleh Imam An-Nawawi dalam kitab Riyadus Salim tentang takwa itu adalah wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan jadikan jalan keluar dari setiap masalah. Ketika menerangkan ayat ini kata Syaikhul Utsaimin bila kita ada masalah dengan orang, suami dengan istri, orang tua dengan anaknya, adik dengan kakak atau seseorang dengan tetangga, dengan sahabat, dengan atasan, dengan bawahan. Maka ketahuilah itu azab dari Allah untukmu karena keburukan muamalahmu dengan Allah. Mungkin ada ibadah yang kita abaikan. Solusi pertama takwa kepada Allah. Tobat dari dosa itu introspeksi, perbaiki diri, perbaiki hubungan dengan Allah. Allah akan perbaiki hubungan dengan orang yang selama ini bermasalah dengan kita. Ini makna wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan jadikan jalan keluar. Ketika ada masalah dengan orang, tobat. takarub, mendekat kepada Allah. Perbaiki hubungan dia dengan Allah. Karena rusaknya hubungan kita dengan orang lain, karena rusaknya hubungan kita dengan Allah. Al-jaza' min jinsil amal. Balasan akan diberikan sesuai dengan jenis perbuatan. Jenis perbuatan kita merusak hubungan kita dengan Allah, Allah balas dirusaknya hubungan kita dengan sama manusia. Akhirnya kita pening, leneng stres karena ada masalah dengan orang-orang terdekat. Itu hukuman. Solusi pertama, takwa kepada Allah. Siapa yang bertakwa, Allah akan berikan jalan keluar. Makanya Para ulama seperti yang dituturkan oleh Abdullah bin Mubarak rahimahullah, kana al-ulama yata'awaduna ba'dhum ba'dha bisa thalathi. Para ulama itu suka saling memberi pelajaran, beri nasihat dengan tidak tiga hal. Tiga hal ini apa saja? Man aslaha bainahu wa bainallah aslahallahu bainahu wa bainan nas siapa orang yang memperbaiki hubungan dia dengan Allah Allah akan perbaiki hubungan dia dengan sesama manusia itu wasiat pertama wasiat kedua man aslaha sirrahu aslahallahu alaniyatahu Siapa orang yang memperbaiki sirnya Sirnya ini ada dua makna Mana yang pertama batinnya, hatinya Perbaiki Maka Allah akan memperbaiki aspek zuhirnya Ini mana pertama Mana kedua Sir itu kesendirian Siapa orang yang memperbaiki sikap dia ketika dia menyendiri nggak ada orang tetap dia jaga dengan keyakinan Allah menatap, melihat, mengawasi maka Allah akan jaga akan perbaiki sikap dia ketika dia berada di tengah orang banyak ini nasihat yang kedua nasihat ketiga man aslaha amro akhiratihi aslahallahu amro dunyahu Siapa orang yang memperbaiki urusan akhirat dia, ibadah dia tuh diperbaiki. Amal soleh dia tuh diperbaiki. Allah akan perbaiki urusan dunia dia. Urusan dunia itu urusan masalah ekonomi, masalah sosial, masalah politik. Walaupun kita tidak berpolitik praktis tetapi ya pengaruh aspek politik dalam kehidupan ekonomi dan sosial kita kan gede ya pengaruhnya ya nah siapa yang perbaiki urusan akhirat Allah akan perbaiki urusan dunia dia jadi seluruh kerusakan urusan-urusan hubungan kita dengan sama manusia di dunia itu penyebabnya adalah bagaimana urusan kita dengan Allah dan urusan akhirat kita. Urusan kita dengan Allah baik, maslahat Urusan kita dengan sama manusia juga baik dan maslahat Urusan akhirat kita baik dan maslahat Urusan dunia kita juga insya Allah baik dan maslahat Jadi seluruhnya itu menunjukkan bahwa baik buruknya kehidupan kita sangat bergantung kepada baik buruknya kondisi hati kita dan salah satu penentu dari baik buruknya hati kita adalah seberapa, besar kadar muraqabah yang ada dalam diri kita berkata Imam Ibn Jauzi rahimahullahu ta'ala Kata beliau, nazartu fil adillah 'alal haqqi azza wa jalla. Fawajadtuha akthara min ar-rama wa ra'aytu min a'jabiha أن الإنسان قد يخفي ما لا يرضاه الله فيظهره الله سبحانه وتعالى عليه ولو بعد حين وينطق الألسنة به وإن لم يشاهده الناس وربما أوقع صاحبه في آفات يفضهه بها بين الخلق فيكون جوابا لكل ما أخفى من الذنوب وذلك ليعلم الناس أن هناك من يجازي على الزلل wala yanfa'u min qadarihi wa qudratihi hijabun wala istitarun wala yudha'u ladaihi amalun Ini tamparan keras bagi para para aktor yang sering acting dalam kehidupan keseharian kita menyembunyikan kebusukan-kebusukan secara sembunyi-sembunyi menampakkan kesolehan hanya di hadapan orang banyak kata Imam al Qayyim aku memperhatikan dalil-dalil dari Allah Azza wa Jalla aku dapati dalil itu lebih banyak daripada jumlah pasir yang ada di alam jagat raya dan aku melihat yang paling menakjubkan adalah seseorang seringkali menyembunyikan sesuatu yang Allah tidak ridhoi jadi menyembunyikan keburukan dalam dirinya orang nggak tahu tapi Allah pasti tahu apa yang terjadi? Allah bongkar kebusukan tersebut sekalipun setelah beberapa lama. Dia berbuatnya hari ini disembunyikan keburukan itu mungkin terbongkarnya dua tahun, lima tahun, sepuluh tahun yang akan datang. Kadang-kadang terbongkarnya itu melalui lisan dia, keceplosan bahasa kitanya. Walaupun orang itu tidak melihat kejadiannya Ketika dia berbuat keburukan itu orang nggak ada yang lihat Tapi tercetus oleh ungkapannya Kadang-kadang seseorang terjerumus ke dalam sebuah perbuatan busuk Yang kemudian Allah sebarkan di antara sesama makhluk maka ini menjadi jawaban bagi setiap dosa-dosa yang dilakukan secara sembunyi-sembunyi Agar orang-orang tahu bahwa ada zat yang maha pembalas terhadap seluruh keburukan Seluruh, seluruh keburukan akan dibalas kontan dan tertunda Yang kontan yang di dunia Salah satu balasan kontan itu adalah dibongkarnya aib tersebut di hadapan orang. Dan tidak ada manfaatnya kekuasaan dia ataupun kekayaan dia ataupun pangkat dan jabatan dia untuk menutupi aibnya tersebut nggak ada. Walhasil Allah akan bongkar di dunia dan diadab di akhirat. Untuk apa? Untuk membongkar, menyadarkan manusia bahwa ada zat yang maha pengadil di dunia ini walaupun setelah bertahun-tahun. Betapa banyaknya orang yang melakukan kejahatan bertahun-tahun tidak terbongkar setelah sekian puluh tahun sekian belas tahun baru terekspos ke tengah orang banyak sehingga namanya menjadi cemar dan itu balasan Allah yang disegerakan di dunia sebelum balasan Allah di akhirat nanti. Ya. Jadi inilah buah yang pertama dari muraqabah adalah bagusnya muamalah dia dengan Allah Azza wa Jalla dalam kehidupan di dunia ini dan bagusnya muamalah orang dengan Allah Salah satunya menyangkut bagusnya muamalah orang itu terhadap sesama manusia. Insya Allah buah kedua, ketiga dan seterusnya akan kita bahas di kesempatan yang akan datang. Sekarang waktu untuk menjelaskan cukup sampai di sini dan kita masuki sesi tanya jawab. Pertanyaan pertama. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi Mohon nasihatnya Istri anak Tidak berbaikan dengan tetangga Anak sudah berusaha menasihati Tapi istri anak tetap tidak Bertegur sapa juga dengan tetangga Titik Pertanyaannya apa? Ini laporan <laughs> Ya laporannya diterima atau curhat Mungkin pertanyaannya bagaimana sikap Ana sebagai suami gitu ya. Pertama, siapa yang salah telusuri. Kalau yang salah adalah istri si penanya ini, nasihati dia. Untuk menyadari kesalahan, minta maaf secara gentle. Yang membuat orang dongkol itu bukan kesalahan yang dilakukan oleh orang kepada kita ya itu juga dongkol tapi kadarnya tidak seberapa dan bisa dihapus yang membuat paling dongkol orang bersalah tidak merasa salah tidak minta maaf malah merasa benar di atas kesalahan itu yang bikin dongkol seandainya orang bersalah kepada kita kita tegur dia sadar menyadari kesalahan mengakui kesalahan minta maaf beres kita maafkan nah yang menjengkelkan sudah salah ngeyel di atas nggak mau minta maaf dia sudah berbuat salah mendolimi kita dia yang duluan tidak menyapa kita ya enggak itu paling dongkol jadi kalau istri si penanya ini dia bersalah dan dia yang pertama kali tidak bertegur sapa dengan tangga nasihati jangan begitu akui kesalahan minta maaf islah insya Allah tetangga maafkan itu kalau dia yang bersalah kalau yang bersalahnya tetangganya dia berbuat jahat kita tersinggung terbolimi ya bicaralah baik-baik menegur secara baik kalau ternyata tidak ya biarkan urusan dia dengan Allah sikap kita kepada dia tetap baik idfa billati hiya ahsan balaslah keburukan itu dengan kebaikan fa idzal ladzi bainahu wa bainaka adawa ka'annahu waliyyun hamim maka orang yang tadi antara kamu dengan dia ada permusuhan akan berubah menjadi sahabat dekat. Jadi kalau membalas keburukan dengan kebaikan akan merubah orang yang berbuat buruk itu menjadi baik. Dan itulah ihsan. Kata Ibn Abbas, "Laisal ihsan antuhsina sina ila man ahsana ilaik, walakinnal insan antuhsina sina ila man ahsa'a alaik." Ihsan itu bukanlah kamu berbuat kebaikan kepada orang yang berbuat baik kepadamu, bukan itu. Tapi ihsanlah berbuat baik kepada orang yang jahat kepadamu. Selama dia dolim kita gugur dosa atas kezaliman dia dan ketika kita berbuat baik kepada dia ada dua proses yang terjadi. Proses yang pertama kita dapat pahala membalas keburukan dengan kebaikan proses yang kedua kebaikan kita kepada dia akan menggerus kebencian dia kepada kita berkurang ke berkurang berkurang lama-lama habis lama-lama berubah menjadi sahabat ya jadi seburuk apapun tetangga tetaplah bertegur sapa walaupun mereka jahat Semoga Allah memberikan kemudahan kepada yang bertanya ini. Bismillah bertanya Ustaz. Dalam surah Al-Furqan ayat 54 dan dia pula yang menciptakan manusia dari air lalu dia jadikan manusia itu mempunyai keturunan dan keturunan dan Musa apa dan Tuhanmu adalah maha kuasa bukannya manusia diciptakan dari tanah ya Ustaz mohon penjelasan betul dari tanah dan dari air maksud air di sini air mani air sperma dari mana air sperma dari makanan yang kita makan. Dari mana makanan yang kita makan berasal ya dari tanah juga. Jadi yang dimaksud manusia diciptakan dari tanah adalah manusia pertama. Adam diciptakan bahannya dari tanah. Kemudian anak-anak turunnya melalui proses yang normal seperti kita, ya. Hubungan suami istri, kemudian Eh, bersatunya antara sperma dengan sel telur jadi zigot, jadi janin terus dalam proses yang kita ketahui. Nah itu jadi yang dimaksud dari air dan dari tanah Pertama dua penjelasan para ulama itu penciptaan Nabi Adam alaihissalam Yang kedua tidak ada pertanyaan perbedaan karena Allah pun menyatakan dari air dan dari tanah. Kadang hanya disebut tanah saja, kadang dari air saja, kadang-kadang disebut dua-duanya dari tanah dan dari air. Kalau toh disebutkan dari air, maksudnya air mani dan air mani lahir dari makanan, minuman yang kita konsumsi dan itu bersumber dari tanah. Jika suami tak memberi nafkah karena tidak bekerja Apakah boleh istri meminta kepada ibu mertua Mengingat ibu mertua punya pensiunan Jangan suruh suami minta ke ibunya Jangan menantu yang langsung Tapi lebih baik kalau mau nyuruh Suruh suaminya kerja bukannya memberi ke ibu ke orang tua ini malah jadi benalu meminta terus sebelum nikah ditanggung orang tua setelah menikah juga begitu apa nggak malu tuh kerja kerja kerja jadi suruh suaminya untuk bekerja ya boleh nggak suruh minta kepada orang tuanya punya pensiun pensiun nggak seberapa kasihan orang tua nggak seberapa direcoki oleh anak-anaknya yang pengangguran oleh cucunya jadi pas tanggal satu itu rumah nenek-nenek itu brum cucu-cucunya 20 berkumpul pulang dari pensiunan namprak semua habis semua kasihan jadi dorong suaminya untuk bekerja Assalamualaikum عليكم أستاذ Saya bekerja di rumah sakit dan setiap hari kita bekerja secara tim. Namun terkadang dalam satu tim terkadang bekerja dengan teman yang kurang aktif dalam bekerja. Hal itu menimbulkan perbincangan. Apakah perbincangan tersebut termasuk ribah? yang sewaktu-waktu kepala ruangan suka bertanya tentang kinerja teman kita tersebut. Kalau isi perbincangannya tersebut didengar oleh yang bersangkutan lalu dia tidak suka, itu ghibah. Kata Nabi SAW, Atadruna mal ghibah. Tahu nggak kamu apakah itu ghibah itu? Zikruka akhok bima yakrah Kamu menyebut-nyebut tentang saudaramu Yang dia tidak suka kalau dia mendengar itu Kalau tidak suka berarti gibah Boleh nggak gibah Ada ya yang har haram Ada yang boleh Ada yang wajib Yang haram adalah Ya tadi orangnya diomongin keburukannya baik fisik ataupun kebiasaan di belakangnya tanpa ada solusi haram tidak boleh umpamanya ngomong tadi si Anu ya kalau datang terlambat begini kalau pulang duluan kalau datang ke sini ya, main HP terus sebel saya iya ya iya ya itu gibah yang diharamkan Nah, adapun gibah yang dibolehkan kita berbicara si anu ini harus kita tegur. Agar tegurannya akurat, kita kumpulkan data. Poin-poin yang harus ditegurkan kepada dia apa? Didiskusikan. Setelah terkumpul, utus seseorang jangan di sidang rame-rame. Utus seorang yang paling didengar oleh dia untuk dinasihati. Nah, ini itu boleh dan kadang-kadang ada yang wajib kalau umpamanya tadi kepala kepala ruangan meminta informasi dari kita tentang dia wajib diberikan tidak boleh disembunyikan ah gibah pak saya nggak mau gibah nggak boleh karena kepala ruangan ini perlu data demi nama baik timnya kalau dia tetap ada bisa buruk dan ini bisa aja mencelakakan pasien kan karena ini tim uh, tim medis kan karena kelalaian orang kemalasan orang bisa merugikan mengan, mengancam nyawa dengan ini nggak main-main maka si kepala ruangan perlu data wajib kita berikan dalam rangka kemaslahatan boleh ya jadi boleh tidaknya gibah lihat ada maslahatnya nggak untuk orang banyak dan untuk dia. Kalau nggak ada maslahat sekedar menggunjing, tidak ada solusi, jangan. Tapi kalau didiskusikan untuk mencari solusi boleh. Allah a'lam. Cara menasihati ayah yang sangat adiktif terhadap game. Masa orang tua masih main game? Apakah saya berdosa jika tidak menegur terus-menerus? Biasanya main game itu anak-anak muda atau orang yang sudah menikah tapi anaknya baru TK SD gitu ya. Kalau ini yang bertanya minimal SMA atau sudah perguruan tinggi berarti ayahnya sudah aki-aki aki-aki <laughs> masih main game kebangetan ya beritahukan secara baik-baik dinasihati bila perlu boleh nggak merusak gamenya? boleh kalau umpamanya gamenya itu alatnya itu khusus untuk main game seperti apa namanya PS atau game watch itu nggak ada fungsi lain kecuali main game ya kalau laptop, kalau komputer kan banyak fungsi ya selain main game ya, ya jangan jangan dirusak. Hapus saja aplikasi gamenya. Hapus, dah aja. Kalau ditanya ini kemana game saya? Dihapus, dimarahi. Ya nggak apa-apa dimarahi sebentar, tapi nggak bisa main game lagi tapi dia download lagi nanti hapus lagi kalau tidak ditegur terus-terus salah jangan sebab itu tidak jadi solusi makin asik dia asik nggak ada yang ngelarang jadi tambah jongjon main <laughs> gamenya gitu kalau dibiarkan tidak ditegur jadi lebih baik diusahakan berhenti, baik berhenti karena kesadaran atau karena dipaksa. Dipaksa itu karena rusak. Dipaksa itu karena aplikasinya sudah dihapus. Dipaksa itu kalau umpamanya itu online, gamenya online dan ada apa namanya di kita ada jaringan internet. Saya khawatir nyebut merek lagi. Jaringan internet jangan dibayar bulan itu suruh ditutup tek gitu sudah wah kemana game online nggak nggak bisa main lagi Ustaz bagaimana cara menasihati ibu yang suka memimpin pengajian yang banyak menyimpang dari syariat seperti blak blak blak disebut blak blaknya tapi nggak saya baca Pernah ngobrol akhirnya marah. Saya sangat sayang sama ibu tapi diobrolin marah-marah. Doakan juga Ustaz saya untuk selalu istiqamah di jalan sunnah dan bila mengajak anak-anak dan keluarga ibu juga bisa bersama keluarga umroh tahun depan. Amin. Boleh daftar sejak sekarang. Ada beberapa tipikal orang yang susah dinasihati. Pertama, perokok. Punya banyak dalil. Datangkan kepada saya seribu dalil tentang haramnya rokok, saya bantah dengan dua ribu dalil. Dikatakan, menurut kesehatan ini merusak begini begini oh dokter ahli jantung juga ngerokok ada aja dalil gitu ya haram secara syar'i para kiai ngerokok loh semacam saya pernah periksa jantung di Hasan Sadikin stop pak rokok saya emang gak pernah ngerokok hmm, bagus stop alkohol gak pernah gitu stop apa lagi gitu pokoknya begitulah ya udah Pas duhur saya sholat, beres sholat Kembali Eh terlihat si dokter jantung itu Lagi ngerokok di kafe <laughs> Di kafe tadi Jika sebelirnya Dokter jantung aja ngerokok <laughs> Pokoknya begitulah Susah Kecuali hidayah Allah SWT Akan banyak dalil Kedua, yang susah untuk dinasihati adalah orang yang kasmaran, bucin. Makanya nggak pandang agama, agama berbeda, nggak apa-apa nanti saya akan nasihati agar masuk Islam jadi mualaf <laughs> gitu. Pas nikah sebaliknya dia yang jadi murtad gitu. Pokoknya susah menasihati orang yang bucin. Ketiga, yang susah dinasihati adalah pelaku kebidahan hanya hidayah Allah Azza wa Jalla tapi yang jelas ada nggak ahli bidah yang kemudian tobat banyak para ulama banyak teman bahila ya nah bagaimana caranya pertama tetap berikan argumentasi ilmiah dengan cara yang baik bahwa itu secara syariat terlarang kalau umpamanya dia marah, sudah biarkan dulu. Mungkin marahnya karena kesalahan kita dalam menyampaikan, nanti perbaiki caranya. Kalau cara sehalus mungkin sebaik mungkin masih tetap marah, itulah resiko. Min berkata Imam Al-Barbahar dalam kitab Syarh Sunnah, min alamati ahli bidah al-waqi'atu ala ahli sunnah. Di antara tanda-tanda ahli bid'ah adalah dongkol benci kepada ahli sunnah dan amalan sunnah dongkol selalu itu makanya selalu kotor kata-katanya kepada ahli sunnah selebihnya doakan tetap dakwahi semaksimal yang kita bisa dan doakan semoga Allah memberikan hidayah kepada orang tersebut terakhir Semoga Allah mewafatkan kita semua dalam keadaan husnul khatimah. Amin. Bagaimana status suami yang istrinya minta khulu bahkan sering tapi si suami tidak kunjung menunaikannya. Salah satu atau di antara istri minta khulu. Loh, salah satu berarti ada banyak istri salah satu atau di antara istri minta khulu karena satu suami tidak kunjung melaksanakan sholat naudzubillah dua kakak wanita suami yang sering datang ke rumah yang ada sifat kakaknya yang membuat risih si istri kalau betul tidak sholat Dua pandangan ulama. Pertama, fasih. Pernikahan itu rusak. Ini bagi ulama-ulama yang menyatakan man taraka shalah faqad kafar Siapa yang meninggalkan sholat dia sudah kufur. Adapun jumhur ulama menyatakan orang yang tidak sholat kalau dia mengingkari kewajiban sholatnya dia kufur murtad. Tapi kalau dia masih mengakui meyakini kewajiban sholat dan dia merasa berdosa, saya memang dosa besar belum sholat, tolong doakan. Maka dia masih muslim, tapi muslim yang berdosa besar. Jadi ada dua pendapat ulama tentang status orang Islam yang tidak sholat. Pertama, dia sudah bukan Islam lagi. Baik mengingkari kewajiban sholat atau masih mengakui kewajiban sholat tapi sengaja ditinggalkan dia kufur yang berpendapat yang berpendapat begini di antara Syekh utsaimin rahimahullah maka kalau kufur pernikahannya fasih fasih itu rusak otomatis bukan suami istri lagi sebagaimana kalau umpamanya suami murtad Ketika nikah sama-sama Islam, di tengah pernikahan murtad. Apakah cerai? Bukan cerai, tapi pernikahannya rusak, bukan suami istri lagi. Harus pisah, wajib pisah. Kalau masih berhubungan, zina. Dihukumi zina. Nah, orang yang tidak sholat, pendapat pertama menyatakan fasah langsung, otomatis pisah, bukan suami istri lagi. Adapun menurut pendapat kedua, dia tetap muslim. Tapi muslim yang berdosa besar, maka si istri wajib menasihati, mengingatkan agar dia sholat. Kalau dia sholat, alhamdulillah. Teruskan rumah tangga. Kalau dia tidak mau sholat, maka wajib wajib ini me, me, mengajukan khulu, gugat cerai. Jadi kalau seorang suami nyata melanggar larangan Allah yang haram seperti dia mabuk, dia berjudi, dia merampok, dia berzina, dia ngedrugs gitu ya, maka boleh si istri meminta cerai. Semua dosa tadi tidak menjadikan suaminya murtad tidak tetap muslim tapi muslim yang berdosa besar tapi istri lebih baik mengajukan hulu. kecuali kalau dinasihati tobat lanjutkan kalau enggak hulu. atau dosa besar karena meninggalkan kewajiban meninggalkan sholat, meninggalkan saum Ramadan meninggalkan zakat padahal dia sudah terkena kewajiban zakat meninggalkan haji padahal sudah terkena kewajiban haji nggak mau lagi nggak mau sholat nggak mau som Ramadan hulu walaupun dia masih mengakui kewajiban sholat tersebut tapi sengaja ditinggalkan hulu kalau suami tidak mengabulkan gimana? ya pasti tidak mengabulkan karena yang menggugat cerai siapa? istri ajukan ke pengadilan oleh hakim nanti di sidang kalau hakim melihat yang syar'i atau palu hulu jatuh ya kalau hulu tidak ada rujuk dan masa idahnya cuma satu satu bulan sudah itu lebih baik ya cukup sampai di sini saja waktu yang kita miliki sudah habis insya Allah kita besok berjumpa kembali di tempat ini untuk melanjutkan kita bertauhid سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته